Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, ada titipan pertanyaan. Bila lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diganti dengan Allahumma sholli ala rasulika, apakah ini masih termasuk dalam salawat? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat bermacam-macam solawat disusun oleh para ulama ada pun solawat yang disusun oleh Nabi yang diajarkan Nabi di antaranya adalah solawat yang sangat masyur dengan solawat Ibrahimiyah yang kita baca di saat kita melakukan salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim sampai terusnya fil alamina innaka hamidum majid itu adalah salawat Ibrahimiyah Adapun solawat-solawat itu adalah pertanyaan besar di sana. Bolehkah setiap orang membuat solawat dari dirinya, bukan dari yang diajarkan Nabi? Nabi merintahkan kita, Inna Allah wa malaikatahu salluna ala Nabi, Ya yalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah bersolawat kepada Rasulullah, malaikat pun demikian. Kemudian menyuruh kepada ahli iman, agar para ahli iman untuk bersalawat kepada Nabi. Itu perintah. Solawat seperti apa yang boleh kita ucap? Yang kita sampaikan. Solawat apa? Para ulama ternyata termasuk Imam Bukhari dan lainnya. Yang penting kau berselawat. Tidak harus kau baca solawat Ibrahimiyah. Sehingga cukup kita menjawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli ala Muhammad. Dan ini sudah dari masa ke masa. Apakah anda membaca salat Ibrahim ya setengah dua lima menit apa eh, dua eh, berapa detik? tidak dan umum termasuk orang mengingkari salawat yang lain pun tidak baca sholawat Ibrahimiyah ada sebagian orang gampang membid'ahkan orang menyusun salawat bid'ah dan sesat sehingga ada salawat kan banyak salawat yang selama ini kita ketahui salawat fatih salawat tibil kulub salawat macam-macam ada salawat banyak dan menyusun salawat bukan sebuah bid'ah karena imam-imam besar muhadithin juga menyusun salawat dari diri beliau sendiri maka Nabi nah, bahkan Imam Bukhari kalau setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab sahihnya menyebut sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat dengan sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diajarkan secara khusus oleh Nabi SAW. Berarti Imam Bukhari ahli bid'ah semuanya. Intinya membuat solawat adalah diperkenankan asalkan maknanya tidak salah. Sesuai dengan nas. Misalnya menyebut nama Nabi yang dibenarkan. Kalau bertentangan dengan nas, tidak boleh dipertentangkan dengan maknanya salah tidak dibenarkan Suap banyak salawat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salawat Allah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad boleh atau ala Allahumma salli ala Rasulika boleh wa Nabiika boleh wa Habibika boleh wa Khalilika boleh wa Sofiyika boleh boleh tidak ada masalah Allahumma salli wa sallim ala Habibika خليلك ونبيك ورسولك وصفيك Sayyidina Muhammad boleh tidak ada masalah diperkenankan yang demikian intinya maknanya tidak salah boleh seperti itu cuman tidak bisa dipungkiri salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah karena Nabi Muhammad yang menyuruh yang mengajari dan Nabi Muhammad yang menyusun kalau ada orang menyusun salawat tidak boleh tidak ada yang ber, tidak boleh berkata ini salat lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Oh ini keluar dari iman nanti. Salawat yang paling bagus salawat yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Cuman seseorang menyusun salawat itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya bagaimana? Mungkin dia adalah seorang yang rindu. Rindu apa? Sehingga di bawah situ adalah disebut nama Allah secara khusus dan nabi nabi secara khusus mungkin dia adalah orang yang keras hati maka Allahumma ya Rahmanu ya Rahim salli wa sallim ala ar-raufir rahim kenapa kok diulang-ulang nama Allahnya pun disebut ar-Rahman rahim Allahumma salli wa sallim ala ar-raufir rahim Nabi kan disebutlah Allah raufir rahim dia sadar hatinya itu keras sama orang keras jadi menyebut nama Nabi Muhammad raufir rahim agar apa? agar lembut hatinya termasuk Wirful Fatih yang kita baca Usulli oh, wassalim ala Sayyidina Muhammad Al-Bashiri wa Nadhiri kenapa harus nama itu yang dipilih karena memang saat itu adalah kita ingin memulai dengan dakwah dan dakwah itu adalah Bashir membawa misi Nabi yang Bashir selalu memberikan kabar keindahan wan nadhir menjauhkan orang dari kemungkaran agar terhindar dari siksa neraka sehingga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadhir nama Nabi yang lainnya boleh disebutkan dalam solawatnya boleh termasuk orang berdoa itu kadang-kadang sesuai dengan mungkin dia seorang kikir pelit ya ghaniyu ya ghaniyu nyebut nama Allah yang maha kaya ya jawab yang maha pemurah biar biar mengambil sifat kemuliaan Allah bukan hakikatnya akhirnya mengambil bagian daripada sifat kedermawanan yang diajarkan oleh Allah untuk kita ya latif dan seterusnya jadi boleh membuat solawat dari dirinya termasuk Allahumma salli wa sallim ala rasulika. Allahumma salli wa sallim ala rasulika. Ditambah Sayyidina Muhammad. Semuanya tahu. Ada salawat yang lainnya seperti salawat-salawat. Tibbil kulub. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tibbil kulubi wa dawaiha. Ya Allah, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad. Obat hati. Nah, ini orang yang tidak faham. Syirik ini. Nabi Muhammad bukan tib bukan obat hati ajib Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyembuhkan menyembuhkan segala penyakit hati dan kita mohon kepada Allah dalam solat tibil kulub tidak ada bid'ah di dalamnya Nabi Muhammad adalah obat hati kita yang sesungguhnya wa dawaiha wa abdani wa shifaya kesembuhan bagaimana tidak kita katakan sebagai kesembuhan jasad juga banyak sahabat Nabi yang sakit datang kepada Rasulullah lihat masalah keyakinan yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah itu sudah ahli iman akan selalu berkata demikian tidak ada yang mengatakan Nabi yang menyembunyikan secara sesungguhnya. Ada kritikan kepada salawat tibbil kulub. Ini salawat bid'ah itu. Salawat tibbil kulub. Ya, afiyat labdani syfa'iyah. Salawat apa itu? Eh. Siapa yang mengatakan Nabi bukan sebab kesembuhan hati kita? Nabi adalah beri petunjuk. Menurut Al-Hadi. Oh nama Allah hadi. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad hadi. Eh Allah yang menyebut Nabi Muhammad adalah hadi. Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Hei Muhammad, kau akan berikan petunjuk. Kadang orang berlebihan, dikit-dikit bid'ah sesat. Ada lagi solat nariah dikatakan sesat juga. Tanhalu bihil qad wa tanfadu yugrab wa tugda bil hawaij. Katakan, wah ya benar. Sallallahu alaihi wasallam. Tan tanhalu bihil uqad. Yang menyelesaikan masalah adalah Allah loh. Memang kita kan meyakini dalam masalah Allah. Bahasa tanhalu ya Allah akan terurai bihi dengan Nabi Muhammad. Al-uqadu segar kesusahan. Loh. Dengan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang murai, dengan Nabi Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad. Dan uqad dunia wa akhirat diselesaikan dengan Nabi Muhammad. Nabi datang untuk kita sebagai nur cahaya. Kebenaran membawa kebenaran lihat. Problem akhirat diselesaikan dengan Nabi. Yang nggak kenal Nabi nggak akan selesai problem akhiratnya oh ini ada orang mengatakan itu bid'ah ini adalah permasalahan solawat ini perlu dibahas secara khusus dan panjang lebar sebab di sana ada orang yang, yang Masya Allah dikit-dikit katakan bid'ah sesat masuk neraka bid'ah sesat haram membuat salawat eh kalau haram buat salawat dan kalau buat salawat bid'ah Imam Bukhari adalah ahli bid'ah karena Imam Bukhari buat salawat dari diri beliau sendiri dan para ulama buat salawat ulama-ulama punya salawat dari diri beliau sendiri baik itu adalah masalah salawat